Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati Buya Yahya yang saya nanti-nantikan barokahnya. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan e, di luar tema dari pembahasan malam hari ini yaitu mengenai buat e, ya Islam pembagian harta warisan sudah jelas e, yaitu laki-laki satu dan perempuan itu setengah ya ba, eh, Bu ya. Nah. Yang saya tanyakan ba, apa oh, azabnya bagi mereka atau orang tersebut yang tidak melaksanakan hukum waris itu dengan secara islami. Itu yang pertama dan yang kedua bisakah pembagian waris itu untuk mencegah daripada uh, apa saudara perang saudara ataupun bermusuhan antara saudara tersebut harta waris itu dibagi secara adil itu saja Buya yang kaya hormati Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kayaknya kesimpulannya pertanyaannya jika seandainya membagi waris tidak seperti yang dicantumkan oleh syariat itu bagaimana hukumnya haram mutlak cuman pertanyaannya adalah dibagi dengan lebih adil oh enggak salah pertanyaan salah tidak ada yang adil kecuali syariat Nabi Muhammad SAW yang paling adil adalah warisan caranya Rasulullah tidak ada yang lebih adil dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah enggak ada kelihatannya adil tidak adil mau dibagi sama dibagi rata dibagi rata itu boleh tapi syaratnya bagi kaum laki-laki yang mendapatkan jatah banyak harus rela kalau perempuannya masa mau-mau saja karena dia bakal lebih jatahnya dan jangan-jangan dianggap ini adalah tidak adil pembagian waris kayak begini tuh Islam tuh beli tahu tentang kewajiban ditata ini kewajiban kewajiban kewajiban Sebagian memang ini cara pandang biji, Masya Allah. Jadi, seolah-olah merendahkan wanita. Kenapa kok laki-laki dapat dua bagian, perempuan dapat satu? Subhanallah. Sudahlah pasal patuh dengan syariat Nabi Muhammad, maka diberkahi harta ini. Tapi kan jelas kelihatan tidak adil. Masa saudara laki-laki saya dapat 200 juta, saya dapat 100 juta. Jauh benar nih. Saudara laki-laki saya dapat 2 juta, sama dapat 3 juta mana tidak adil nih subhanallah ada permasalahan yang banyak itu dalam urusan nafkah itu hikmah daripada ini semua ada kalau dirinci itu bakal ketahuan adilnya Islam itu sampai kita gambarkan gini saja ya contoh kalau ada seorang tua meninggal dunia meninggalkan anak laki-laki dengan perempuan meninggalkan duit 30 ju juta berarti kalau 30 juta anak laki-laki dapat berapa 20 juta anak perempuannya dapat berapa 10 juta jujur setelah itu mereka sama-sama ingin menikah ya Pak ya cuman di kampung itu menikah itu biasanya maharnya 20 juta bagi kaum laki-laki kalau menikah wajib beri mahar berapa? 20 juta. Coba. Saudara laki-laki yang dapat duit 20 juta akhirnya menikah. Ngasih mahar berapa? 20 juta. Duitnya tinggal berapa? Hah? Habisnya. Adik perempuan yang menikah dengan laki-laki dikasih mahar 20 juta. Duitnya tinggal berapa? 30 juta. Banyak. Setelah itu punya anak 10, 10. Ayo, anak adik perempuannya tadi kalau punya anak sepuluh yang ngasih nafkah siapa? suaminya yang laki-laki sudah duitnya habis tadi punya anak sepuluh harus ngasih nafkah kurang jelas masih sudah jelas jadi N eh, sudah edat ah, Islam itu adil jangan diganggu sudah cuman barang ada banyak kaum laki-laki yang merasa adik perempuannya belum punya kerjaan aku rela dek yuk bagi rata saja kerelaan dari kaum laki-lakinya itu mah kemuliaan tapi jangan dipaksa jangan dipaksa dan sungguh masalah ini masalah yang halus sekali masalah waris itu halus sekali kadang-kadang terbetik di dalam hati itu ketidakpuasan mungkin ada suatu ketika saya seorang laki-laki saudari perempuan saya berkata yuk dibagi rata saja sudah mudum nggak bisa subhanallah sama saudaranya begitu atau saudari perempuannya dibagi secara waris Tidak bisa saya pengen bagi rata kalau sudah mulai ribut urusan waris jelek semuanya itu orang Semuanya pasrah bagaimana syariat selesai. Kemudian setelah itu sebagai kakak anak laki-laki karena dia mungkin sudah punya kerjaan dan sebagainya, adik perempuannya kok belum, ini adalah kelegaan hatinya. Sedekahku buat adikku, nggak apa-apa, bagus. Tapi jalankan dulu syariat secara sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan diganggu gugat. Kemudian kalau ternyata anda punya saudari adalah memang nggak mampu dan sebagainya, oh kelebihan anda. Kalau perlu anda tidak usah ngambil, hebat lagi itu. Sudahlah dek karena abang sudah punya rumah dan toko warisan ini buat ente semuanya ah hebat itu silaturahmi asunya ya, nah itu kalau pengen menghilangkan pertikaian kayak begitu menghilangkan pertikaian menuntut bagi rata wah gak bener itu ngajak pertikaian itu ngajak perang sebab kalau sudah ditentukan oleh syariah nggak ada yang protes aman semuanya jadi kalau membagi membagi warisan tidak sesuai dengan syariat hukumnya haram dan boleh dibagi rata tapi syaratnya semuanya sudah tahu jatahnya dan yang jatahnya lebih gede yang merelakan baru itu boleh dan itu juga cara islami jadi cara islam itu sesuai dengan hitungan waris yang sudah ditemukan yang kedua adalah dengan cara damai damai yang sesungguhnya bukan damai kepaksa ada damai kepaksa karena nggak enak saja gimana bang dibagi rata aja ya Ya, ya ya ya ya ah kebaksa, bukan begitu kalau perlu yang laki-laki mengusulkan sudah B, nggak usah dibagi secara itu bagi rata saja yuk oh kalau yang ngomong yang laki-laki mah hebat itu kalau yang ngomong dari yang perempuan pertama biasanya nggak ada baiknya ini jadi harus dari pihak laki-laki yang mengajangi jembar ya Dik bagi rata aja Dik. masya Allah alhamdulillah ini baik ini makna jadi tidak ada yang adil kecuali ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam